yang disebutkan oleh beliau. Adapun nazam-nazam berikutnya apa sebelumnya itu adalah muqaddimah. Ya, tapi ini sudah masuk ke dalam enam pembahasan kaidah. Baik. Selanjutnya qala al-malik rahimallahu taala min amsilati hadhil qaidah Maka diantara contoh-contoh kaidah ini Yakni kaidah bahwasanya niat itu merupakan syarat bagi seluruh amalan. Ya. Contohnya adalah al-ibadah tukuluhah. Contohnya adalah ibadah semuanya. Seluruh ibadah itu harus didasari dengan amal. Kalau am, apa harus didasari dengan niat. Kalau niatnya benar, maka amalannya benar. Kalau niatnya salah, maka amalannya juga salah. Kasolati seperti solat, fardhiha wa nafliha baik solat yang wajibnya maupun yang sunnahnya wazakati, wassomi, was shaumi wal itikafi wal haji wal umrati fardil kulli wa naflihi demikian pula zakat puasa dan itikaf itikaf berdiam diri di masjid terkhusus 10 hari terakhir bulan Ramadan wal haji wal umrah haji dan umrah fardil kulli wa naflihi baik yang wajib dari keseluruhannya itu maupun yang sunahnya ya yakni baik zakat yang wajib maupun yang yang sunnah, sodakoh sodakoh selain zakatul mal dan zakatul fitr atau zakat yang nazar. 6. Demikian pula puasa yang wajib maupun yang sunnahnya, iktikaf yang wajib yakni yang dinadarkan atau yang mustahab, haji yang wajib yakni yang pertama kali. Ya, selebihnya adalah sunnah. Demikian pula umrah. Umrah yang pertama adalah wajib Kemudian setelahnya adalah sunnah. Nah, Ini fardil kulli wa nafli. Maksudnya demikian. Baik yang wajib dari seluruhnya maupun yang sunnah sunahnya Wal adhahi dan adhahi yakni apa? Udhiyah, kurban. Ya. Orang yang menyembelih kurban selain dari yang menunaikan ibadah haji. Adapun yang menunaikan ibadah haji namanya wal hadyi, ya. wal hadyi yakni enam sembelihan berkaitan dengan orang yang berangkat haji dengan dengan tamattu. Eh? Man hajja eh, fi haqqi man tamatta'a bil umrati ila al hajj. Eh, al hadiyu ini adalah orang yang enam berhaji haji tamattu. Eh, tamattu dengan umrah kemudian dengan hajinya. Wan nuzur eh, dan nazar-nazar wal kafarat. Eh, demikian pula kafarat yakni enam menebus apa yang dilanggar, eh, menebus dari sumpah, menebus dari enam pelanggaran-pelanggaran ini namanya keparat. Wal jihad, demikian pula jihad. Wal itak wal itak yakni pembebasan budak eh, ketika dia masih hidup, membebaskan budak. Nah, ini juga mesti dengan niat. Wat tadbir dan tadbir adalah seorang membebaskan budak dengan bersyarat, yakni apa? Kalau saya mati, budak ini merdeka. Nah, ini namanya at-tadbir. Ini at-tadbir yakni budak itu akan merdeka dengan kematian tuannya. Ini adalah at-tadbir. <clears throat> Wa yuqalu bal yasri hadza ila sairil mubahati idza nawa biha taqwa ala taatillah. Dan dikatakan ya, bahkan ini berlaku kepada seluruh perkara yang mubah apabila diniatkan dengannya dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka bertakwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit tawassula ilaiha atau dalam rangka sampai ke sana dalam rangka untuk menyampaikan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kal akli syurbi. Contohnya adalah makan dan minum. Ya. Makan dan minum adalah perkara yang mubah. Tetapi dia bisa bernilai ibadah yakni akan mendapatkan ganjaran kalau dalam makannya dia niatkan agar mendapatkan kekuatan supaya bisa beribadah, supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula minumnya. Wan naumi dan tidur. Ya, dia tidur dengan niat agar tubuhnya kuat kembali setelah sebelumnya capek dengan tidur istirahat, kemudian supaya kuat. Kalau kuat untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. sabil mal, demikian pula mencari harta. Wan nikahi wal wata'i fihi. Demikian pula nikah dan berhubungan dengan istrinya. Ya, berhubungan dengan istrinya, kalau diniati dengan niat yang benar dia akan mendapatkan ganjaran. Tetapi kalau tidak diniatkan dengan niat yang benar, ya dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Dia mendapatkan kesenangan yang dia cari, tetapi tidak mendapatkan ganjaran padanya. 6. Wa fil amati idza qasada bihi al-i'faf. Demikian pula pada amah. Amah ini budak perempuan. Ya. Seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan kemudian menyalurkan syahwatnya kepada budak perempuan tersebut, idza qasada bihi al-i'faf. Apabila diniatkan dengannya adalah untuk menjaga kehormatannya ya, daripada berzina, enam dia memanfaatkan budak perempuannya dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Enam, au tahsilal waladis salih atau di dalam hubungan tersebut dia meniatkan untuk mendapatkan anak yang soleh au ummah atau dalam rangka memperbanyak umat Islam ini. Nah, semua itu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala. Wahahuna makna yang bagi atanab buhulahu. Dan di sini ada sebuah makna yang perlu diperhatikan. Wadalika an alladhi yuqatabu bihi al-'abdu naw'an. Dan itu adalah bahwasanya yang seorang hamba diajak dengannya ini ada dua macam. Ya. Jadi pembicaraan yang ditujukan kepada hamba, nah ini ada dua macam. Amrun maksudun fi'lu wa amrun maksudun tarku. Yang pertama adalah amrun maksudun fi'lu. Perkara yang memang ditujukan untuk dilakukan. Ya, jadi perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Wa amrun maksudun tarku yang kedua adalah perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan. Ya. Amrun maksudun terku. Perkara yang seharusnya ditinggalkan. Nah, amma al-ma'muru bihi adapun perkara-perkara yang seharusnya dilakukan fala budda fihi minan niyah maka mau tidak mau harus disertai dengan niat fa syartun fi sihatihi maka dia adalah syarat dalam kesahihannya. Jadi perbuatan-perbuatan yang memang maksud dan fi'lu yang harus dilakukan itu adalah harus diiringi dengan niat. Wa fi husuli thawabihi wa fi husuli thawabi bihi. Dan agar mendapatkan ganjaran maka harus disertai dengan niat. sholati wa nahwiha seperti salat dan serupa dan yang serupa dengannya. Ya, jadi perkara-perkara yang memang diperintahkan untuk dilakukan itu harus disertai dengan niat agar perbuatan itu benar dan agar perbuatan itu mendapatkan ganjaran. Nam, wa amma mayuk tarku dan adapun perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan. 6. kaizalatin najasati fi wal badani wal bukaati seperti menyingkirkan najasa, menghilangkan atau membersihkan najis dari pakaian dan badan dan tempat buqah itu tempat wa kaada idduyuni al-wajibah dan seperti menunaikan hutang yang wajib. Nah, hutang eh, menurut beliau ini termasuk amrun dan tarku. Yang hutang ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya, sesuatu yang harus ditinggalkan. Seorang harus membersihkan dirinya dari hutang. Nah, amma bara'atu dhimmati minan najasati idza azalaha wad duyuni idza qadaha fala yushtaratu laha anniyah Ya, maka ada pun nah membersihkan diri dari najasa ya, diri, pakaian dan tempat. Ya, zimah ini adalah tanggungan. Jadi seorang itu bertanggung jawab untuk membersihkan najasa itu dari badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Ya, maka dikatakan baratul zimah di sini yakni membersihkan diri, membebaskan diri dari tanggungan. Tanggungan apa? Najis. Nah, apabila dia menghilangkannya ya menghilangkan najis tersebut demikian pula menghilangkan hutang tersebut apabila dengan membayarnya fala yushtaratu laha niyah maka tidak disyaratkan dengan niyah ya fa fa tabra'u dhimmatu walam yanwi maka bebaslah tanggungannya walaupun tidak meniatkan ya di sini ada sebagian ya, pensarah yang mereka menyebutkan niat itu syarat untuk seluruh amal. Ada yang mengatakan, tetapi di sana ada amal-amal yang sah tanpa niat, seperti bayar hutang dan membersihkan najis. Tetapi menurut beliau, nam itu tidak termasuk dalam hal ini. Kenapa? Karena bayar hutang dan membersihkan najis itu termasuk amrun maksudun tarkuh, yakni perkara yang memang harus ditinggalkan. Ya, jadi, nam ini penjelasan beliau. Nah, walaupun kalau orang lain melihat, ya, sebagian melihat membersihkan najis ini kan perbuatan juga. Membayar hutang ini juga perbuatan juga. Ya. Tetapi kenapa tidak perlu niat? Nah, ya, sebagian mengkritik beliau dengan demikian, tetapi beliau menjelaskan bahwasannya perkara itu termasuk perkara yang amrun maksudun tarku. ya, perkara yang memang seharusnya ditinggalkan sehingga bisa sah benar ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dengan niat. Nah, Baik. Wa amma husul thawab 'alaiha fala budda min niyyati taqarrubi ila Allah fi hadza. Adapun untuk terwujudnya ganjaran ya, maka mesti harus adanya niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara ini. Ya, wallahu alam. Jadi kalau seorang ada najis pada pakaiannya, kemudian dia dia cuci untuk membersihkan, tapi tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah, sah ya, bajunya menjadi suci dan bisa dipakai untuk sholat, tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran. Tetapi kalau dia membersihkan, kemudian dengan niat, ya, berniatkan diri kepada Allah karena baju ini akan dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Ya. Adapun dari sisi keabsahannya, sah walaupun tidak dengan niat. Tetapi kalau untuk mendapatkan ganjaran, maka mau tidak mau harus dengan dengan niat. Nah, taib. <clears throat> Dan faedah, nah agar kita memiliki enam pandangan yang lebih terperinci ya, terkait dengan niat-niat ini terkhusus dengan enam martabat enam yang berupa al-ikhlas ya, martabat di dalam kaitannya dengan ikhlas enam berkaitan dengan al-ikhlas karena ini sesuatu yang sangat penting Nah, Fi hadzal amri al satu anwa' ya, berkaitan dengan Naam, ikhlas ini maka perbuatan itu ada ada tiga macam ya. Ikhlas fil amal naam, dan amal-amal yang harus adanya ikhlas padanya atau berkaitan dengan pembahasan ikhlas ini ada tiga perkara. <clears throat> Ya. Yang pertama adalah ma yatamahhad an yakuna ibadan ibadatan ma yatamahhad an yakuna ibadatan Nah, apa-apa yang murni hanya bisa menjadi ibadah. Ya, ma tamahat apa-apa yang murni. Enam, dia sebagai ibadah. Suatu amalan dia tidak mungkin dilihat dianggap sebagai amalan lain selain amalan ibadah. Ya. Contohnya misalnya adalah sholat. Ya. apa-apa yang dia itu cuma bisa dinilai sebagai ibadah. Contohnya sholat. Ya. Contohnya adalah sholat. Nah, maka pada amalan yang seperti ini, ya, manusia ada tiga keadaannya. Ya. Ada tiga keadaannya. Ya. Yang pertama, manfaalah ada yabtaghi bihi wajah Allah min ajli an yuniluhu al ujra al-ajr fa hadha huwa al-muthab wa huwa al-muwahhid ya wa huwa al-mustahiq al-ajr ya yakni orang yang melakukan ibadah ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala barang siapa melakukan amalan ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya maka dia akan mendapatkan ganjaran dan dia adalah seorang muwahhid. Ya, dia akan mendapatkan ganjaran dan dia adalah seorang muwahhid. 6. Jadi am ibadah 6 perbuatan yang dia merupakan ibadah murni kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah seorang muwahhid dan dia akan mendapatkan ganjaran. Nah, jadi manusia dalam amalan ini ada tiga. Nah, tulis pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Ah, yang pertama kalau melakukannya semata-mata karena Allah berarti dia adalah muwahhid wal musabu alaih. Ya, dan dia mendapatkan ganjaran atasnya, atas perbuatan tersebut. Nah, jadi pertama adalah orang yang muwahhid Orang yang bertauhid yang mengikhlaskan amalan tersebut. Ya. Nah, kemudian kedua, manfaat hada min ajli anjuniluh dunia dunya Orang yang meniatkan untuk mendapatkan nam dunia saja. Ya. Fa'adha laisa lahu illa ma yahsulu lahu min thawabid dunya wa lahu min ajril ukhrawi. Ya. Yang kedua, orang yang melakukannya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Ya. Yang kedua adalah orang yang semata-mata untuk melakukan ya, semata-mata melakukannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Maka dia tidak mendapatkan ganjaran akhirat, dia cuma mendapatkan balasan duniawi. Ya. Seperti misalnya orang melakukan gerakan sholat, kenapa kamu sholat? Ya. Oh saya cuma sehat, ini gerakan ini ternyata setelah saya teliti ini faedahnya besar sekali, ya. Jadi menjaga jantung, menjaga peredaran darah dan lain-lain, ya. Jadi saya melakukan gerakan ini dalam rangka senam. Ya. Dia tidak mendapatkan ganjaran, dia mendapatkan yakni perkara dunia saja mendapatkan kesehatan. Ada seorang puasa, loh, kamu puasa. Kenapa kamu puasa? Supaya sehat. Ya, supaya sehat. Saja. Enggak pengen dapat ganjaran? Tidak. Ya. Tidak mendapatkan ganjaran. Semata-mata pengen dunia. Ya semata-mata pengen mendapatkan dunia. Maka yang seperti ini laisa lahu nam illa dunia ya. Laisa lahu kalau ini walahu ajal ya. Lahu al ajal. Kalau yang ini laisa lahu illa dunia. Laisa lahu illa dunia ya. Dan tidak berdosa ya. Orang berpuasa ya berpuasa terus kemudian niatnya demikian, tidak berdosa tapi dia tidak mendapatkan ganjaran. Ya. Berbeda kalau misalnya niatnya tadi enam masuk kemarin yang ketiga, kenapa kamu gitu? Supaya disanjung orang, supaya enam dipuji sama orang. Karena orang, nah ini masuk kemarin yang tiga. Yakni man man yaf'alu hadza qurbatan lillahi wa li ghairihi. Ya. Barang siapa yang melakukan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan juga karena selain Allah Subhanahu wa taala, fa huwa musyrikun ya bahwa musyrikun nam al musyrik laisa lahu thawab ya, wa alaihi al ithm ya. nah ini keadaan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang secara zahir ini adalah ibadah ya, ibadah murni maka ada tiga kelompok orang ya. kelompok yang pertama adalah kelompok yang muahid yakni yang melakukannya ikhlas karena Allah semata ya, dia adalah muwahhid dan dia mendapatkan ganjaran. Kelompok orang yang kedua adalah orang yang melakukannya semata-mata mendapatkan manfaat duniawi, kesehatan misalnya. Maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran maksimal dia akan mendapatkan kesehatan itu. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukannya karena Allah dan karena selain Allah. Ini musyrik. Ya. Lebih-lebih sama sekali bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih nah sama sekali bukan untuk Allah Subhanahu wa taala yang untuk Allah tetapi disekutukan ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia ini adalah musyrik. Naam. Dan tidak ada baginya apa laisa lahu nam al ajr fil akhirah. Tidak ada ganjaran baginya di, di akhirat. Ini pertama. Amalan yang merupakan nam perbuatan murni ibadah. Ya. Nah, kemudian yang kedua Malayata mahal an yakuna ibadatan. Ma la an yakuna ibadatan. Apa-apa yang tidak murni ibadah. Ya. Apa-apa yang tidak murni ibadah, yakni perbuatan yang terkadang dilakukan dia bisa bernilai ibadah, tetapi terkadang tidak bernilai ibadah. Nah, contohnya apa? Mislu. Contohnya adalah <clears throat> an-nafaqah 'alal qarib. Naam, an-nafaqah 'alal qarib. Mencari nafkah untuk karib kerabat atau memberikan nafkah untuk karib kerabat. Demikian pula contoh yang lainnya adalah radul amwal. Ya. Demikian pula radul dain radul amwal atau radul dain. Mengembalikan harta atau hutang. Harta misalnya orang kasih pinjam, ya, kemudian kembalikan atau hutang ya, berupa uang. Nah, Maka pada perbuatan-perbuatan ini manusia juga ada tiga kelompok, ada tiga macam. Ya. Manusia ada tiga, tiga macam pula. <clears throat> Pada perkara-perkara yang dia tidak murni sebagai ibadah, yakni terkadang dia bisa bernilai ibadah dan terkadang tidak dinilai sebagai ibadah. Enam, maka manusia ada tiga. Yang pertama, apabila melakukannya, ya, barang siapa melakukannya qurbatan lillah man fa'alahu nam qurbatan lillah melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka nam fahada mustahiqun lil ajr orang ini dia akan berhak mendapatkan ibadah ya, berhak mendapatkan ganjaran ya berhak mendapatkan ganjaran ya dan dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas innaka lam tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma tadawhu fi fi imratik. Ya. Tidaklah engkau memberikan nafkah yang yang engkau mengharapkan wajah Allah melainkan engkau akan diberikan ganjaran dengannya sampai apa yang engkau taruh ya, pada mulut istrimu yakni makanan yang engkau berikan pada istrimu. Nah, jadi mencari nafkah ini dia bisa bernilai ibadah dan bisa juga tidak bernilai ibadah. Kalau dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bernilai ibadah, dia akan mendapatkan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. <clears throat> Demikian pula yang kedua, ya. Alladzina yaf'aluna hadza qurbatan li ghairillah. <clears throat> Alhamdulillah. Ya. Barang siapa melakukannya dalam rangka mendekatkan diri untuk selain Allah, bahwa musyrikun, maka dia adalah seorang yang musyrik. Nah, sedangkan yang ketiga, man fa'ala hadza biduni niyatil ibadah wa innama fa'alahu lil 'adah aw lil faidah dunyawiyah fala nam yastahiqu bihi ajran wala thawaban. Eh, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran, eh, dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Eh, keadaannya juga sama dengan seperti ini, ya. Kalau dia melakukannya karena Allah, dia akan mendapatkan ganjaran. Kalau dia melakukannya untuk selain Allah atau untuk Allah dan selain Allah, maka dia ada seorang musyrik. Dan kalau dia melakukannya tidak dengan niat itu, maka tidak akan mendapatkan ganjaran. Kemudian yang ketiga adalah at-tark. Nah, at Atark artinya meninggalkan. Ya. Mislu tarkuz zina. Ya. Ini enggak usah di Atark mislu tarkuz zina. Meninggalkan zina. <clears throat> Demikian pula al-khamr, tarkuz zina dan lain-lain. Nah, maka pada at-tark, pada meninggalkan perbuatan-perbuatan ini, manusia ada dua keadaan. Ya, manusia terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, mantaraka hadhil muharramat raghbatan fil ajri wat thawab fahada mustahiqun nam al thawab Barang siapa meninggalkan muharamat muharamat ini karena mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah maka dia akan mendapatkan ganjaran. Ya. Barang siapa meninggalkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu al-ajr. Dia akan mendapatkan ganjaran. Tetapi yang kedua, barang siapa yang meninggalkannya karena tidak terlintas di pikirannya atau tidak ada dorongan yang mengantarkan ke sana, maka dia tidak mendapatkan ganjaran. Atau dia meniatkannya ini karena khamr ini oh, merusak badan, ya, atau rokok merusak badan. Saya jadi tidak minum khamr, tidak merokok. Saya tidak zina karena takut kena HIV dan lain-lain. Orang yang demikian juga tidak mendapatkan ganjaran. Ya. Jadi mantarokahu nam mantarokahu biduni niat barang siapa yang meninggalkan tanpa niat nam maka ya, dia tidak mendapatkan ganjaran ya. Dia tidak mendapatkan ganjaran laisalahu ajr Enam. jadi sekali lagi barang siapa yang meninggalkan perkara yang haramkan itu dengan niat dan perlu diperhatikan ya, Maksud dari meninggalkan di sini adalah sesuatu itu memang enam sudah ada di hadapannya, ya. sudah ada di hadapannya, sehingga dia ketika ditawari, eh mari merokok, enggak, ya. Nah, yang seperti ini. Tapi kalau orang ada tidur tidur, ya, sedang menegur di rumah, enam sama sekali tidak terlihat dia tidak merokok, tidak berzina, tidak minum khamr. Nah, apakah dia mendapatkan ganjaran karena meninggalkan itu? Tidak. Tapi dia mendapatkan ganjaran dari sisi yang lain. Misalnya ketika dia tidur niatkan, dia niat tidur untuk nah mendapatkan kesegaran, kebugaran selain bisa beribadah, dia mendapatkan ganjaran dari itu. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan meninggalkan yang lain-lain, dia tidak diganjar dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak terlintas di pikirannya. Ya. Tidak. Nah, dia sedang dihadapkan perkara-perkara tersebut. Ada kamar Nah, udah tidak mau. Nah, yang demikian ini yang dia akan mendapatkan ganjaran ketika dia meninggalkannya karena takar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, nah, tidak kemudian dia mendapatkan ganjaran karena meninggalkan zina, meninggalkan musik, meninggalkan ini semua. Tidak, karena apa? Karena tidak terlintas di pikirannya dia tidak nah, dihadapkan dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Nah, ini. Jadi ini meninggalkan sesuatu, yakni sesuatu yang memang sudah mungkin untuk diambil di hadapannya, kemudian dia tinggalkan. Ya. Kemudian dia dia tinggalkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan sesuatu karena memang ya, tidak terlintas di pikiran sama sekali, maka ini tidak ada kaitannya dengan ganjaran ya, dan dan dosa. Ya. Tidak ada kaitannya dengan ganjaran dan dosa. Tayyib Allah taala alam bisawab.